meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jaya Negara. Angkap Jaya Negara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Bencana di atas Rontal. Dalam seri ke-163 ini didukung oleh para pemain Mas Sono sebagai Dang Acarya Siwanata, Siswanto sebagai Rakai Pinggala, Chris Urspon sebagai Rakuti, Rusli sebagai Rasemi, Refli sebagai Rakai Kembar, Sunar sebagai Rakai Warak, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. <clears throat> Apa kabar Mbak Yu? Hmm. Jangan lemes gitu toh. Hmm. kok hamem toh. Sakit ya? Hmm. Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Monggo lo Mbak Yu lek mau curhat. Saya sendiri migrain nggak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok aku matung-maten. Sawah jadi terbengkalai. Anaknya sering kambuh, sering nggak makan. Balam boes. Walam, Mbak Yu, Wis tau empro to obat tetes mangga ta probiotik itu. Apa kuwi? Lah ya wis, cepet beli empro penyakit Bayu. Mata. Saya buktinya keluarga sehat karena empro. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Cukup tes, tes, tes, beres. Sang Acarya Siwanata sedang menjelaskan betapa pentingnya seorang pemimpin mempunyai rasa keadilan yang tinggi. Dang Acarya Siwanata mengambil contoh pengalaman Putri Sima, ratu dari Kalingga, beberapa ratus tahun yang silam. Ratu Sima meletakkan pundi-pundi emas di perempatan jalan. Tak seorang pun berani mengambilnya. Sampai pada suatu hari, Pangeran Ketut Emas datang berkuda. Dengan sombong, Pangeran Ketut Emas, adik kandung Ratu Sima sendiri, memungut pundi-pundi emas dan membawanya pulang. Berita itu segera tersiar kemana-mana, dan akhirnya sampai ke telinga Ratu Sima. Pangeran Ketut Emas dipanggil menghadap. Semula Ratu Sima sangat marah, tapi akhirnya beliau nampak sedih. Mengapa justru Pangeran Ketut Emas yang berani mengambil pundi-pundi emas? Ratu Sima tidak mempunyai pilihan yang lain. Seorang pencuri, siapapun orangnya harus tetap diganjar dengan hukuman yang setimpal. Putri Sima memerintahkan kepada penggawa kerajaan agar membawa Pangeran Ketut Emas ke alun-alun. Dan sebagai ganjarannya, seorang Algujo memotong tangan Pangeran Ketut Emas. Ah, begitulah anak-anakku semuanya. Hukum harus ditegakkan bagaikan mercusuar. Jika sinar hukum telah padam di sebuah negeri, maka banyak orang kehilangan pedoman. Rasa keadilan yang tinggi perlu dimiliki oleh setiap raja ataupun pimpinan. Apa yang telah diputuskan Ratu Sima merupakan langkah nyata dari seorang hamba hukum yang taat serta patuh. Dia tidak pandang bulu tidak pilih kasih. Sekalipun adik kandung sendiri, jika berani melanggar peraturan, berani melanggar tata tertib bernegara, harus diganjar dengan hukuman yang setimpal. Hmm. Kalian semuanya nanti pada akhirnya akan menjadi para tanda yang harus bekerja dengan sungguh-sungguh, menyumbangkan dharma bakti serta pikiran untuk kemajuan negara bekerja tanpa pamrih, ikut membina kesadaran hukum yang tinggi di tengah-tengah masyarakat. Karena itu kalian harus mulai memupuk rasa keadilan di hati kalian masing-masing. Jadilah seorang tanda atau seorang pegawai yang baik, yang pantas diteladani segala perbuatannya Janganlah memutuskan perkara dengan tidak adil hanya karena saudara atau sanak famili ikut terlibat. Ikutlah jejak Ratu Sima dalam usahanya menegakkan hukum di negara Kalingga. Thank you. Rakuti. Kaukah itu Rakuti? Hmm? <laughs> Benar. Rupanya kau Rakuti. Apa yang kau lakukan di sini? Hmm? Kau lihat sendiri. Eh. Aku sedang duduk-duduk. Oh. Ah, nyaman sekali. Ayo, Rakuti. Kita minum-minum bersama. Aku membawa sekendi tuak yang enak rasanya. Ayo, minumlah. Tidak. Mm, mm. Minumlah sendiri, Rakyat Tinggal. Ah, jangan begitu, Rakuti. Kau harus menemani aku minum tuak. Ayolah. Aku tidak mau melanggar tata tertib mm. asrama pendidikan ini. Kita semua dilarang minum tuak. Ah. Siapa yang melarang? Hah? Siapa yang berani melarangku minum tua? Suruh kemari. Heh. Aku tidak mau melanggar peraturan. Eh, peraturan macam apa itu? Apa mereka tidak tahu bahwa tua enak rasanya? Eh, eh, tua dapat membuat sukma kita melayang setinggi awan. Uh tua dapat membawa kita pergi jauh mengarungi samudra mimpi. Hanya orang bodoh tidak senang minum tua. Kalau kau mau minum, eh. silahkan minum sendiri. Hmm. Aku tidak mau ikut. Ah, kau memang bodoh, Rakuti. Ah. Ah. ah. Kau bodoh seperti keledai. Dan kau penakut seperti tikus cucurut. <laughs> hmm, tapi memang begitulah keadaanmu. Bukankah kau hanya berasal dari kaum sudra? Hah? Mengapa kau bisa masuk asrama pendidikan ini, Rakuti? Itu eh? bukan urusanmu, Rakai Pinggala. Ah, kau beruntung bisa masuk asrama pendidikan ini dan uh, bergaul dengan orang-orang yang mempunyai martabat tinggi. Ah, lihatlah aku. Eh, Rakai Pingkala berasal dari keluarga kesatria. uh, seharusnya kau berlutut di hadapanku, Rakuti. Seharusnya kau duduk bersilah di hadapanku jika sedang bicara. Aku memang orang sutra. Tapi aku sudah diterima menjadi siswa di pusat pendidikan ini. Rakai Pinggala. Hak dan kewajiban kita sama. Martabat kita sekarang juga sama. Tidak bisa. Bagaimanapun juga kau orang sudra. Kau harus menaruh hormat kepada kepadaku, Rakuti. Kau tidak bisa berbuat seenak perutmu sendiri. Kau harus menuruti segala perintahku. Kau bukan guru di sini, hmm? Rakyat Pinggala. Kau juga hanya seorang murid. Seorang murid tidak pantas memerintah apapun juga kepada murid yang lain. Kurang ajar kau, Rakuti. Keturunan Sutra berani berkata seperti itu di hadapan Rakai Pinggala. Hah? Ayo, duduk bersila di hadapanku. Berlutut di hadapanku. Rakai Pinggala, jangan memaksakan kehendakmu. Ah. Sebab hal itu tidak akan ada gunanya. Aku bunuh kau, Rakuti. Mari sini. Ku tampar mulutmu yang lancang itu. Oh, tunggu. Ah. Tunggu dulu. Ah. Ah, jangan rakyat Pinggala, jangan. Ada apa ini, huh? Mengapa kalian ribut-ribut? Eh, huh? eh Rasemi, lihatlah temanmu itu. Eh, bukankah dia hanya berasal dari kaum sudra? Ah, seharusnya dia menaruh hormat kepadaku. Orang yang berasal dari kasta yang lebih tinggi. Sudahlah, jangan ribut. Kalau ah. sampai Bapak Dang Acarya tahu, kalian bisa mendapat hukuman. Ah, aku tidak peduli. Ah, ah. Dang Acarya Siwanata tidak perlu ditakuti. Sudahlah, ayo kita pergi ah. Rakuti, ayo. Kau tidak perlu melayaninya. Ah, awas kau Rakuti. Suatu saat nanti kau akan tahu siapa Rakai Binggalah. Dasar orang sutra! Kau tidak pantas belajar di pusat pendidikan ini. Hah? Kau hanya pantas bergaul dengan sekumpulan kambing atau kerbau. Eh, di sana tempatmu. Di tanah-tanah gersang atau di ladang-ladang tandus. Hah? di sana rumahmu. di gubuk-gubuk liar di tepi hutan. Ah, Kau tidak patut tinggal di sini, Rakuti. Hanya kau. Oi, hanya kau orang sutra. Pergi sejauh-jauhnya dari sini. Ah, oh, siapa yang berani melawan Rakai Pinggala? Apa itu Rakuti? Kalau sampai dia berani berbuat kurang ajar, akan ku injak-injak mukanya. Ah, aku bebas di sini. Aku tidak terikat pada peraturan macam apapun juga. Oh, eh. <laughs> Aku akan minum tua sampai hatiku puas. Aku akan membakar kerongkonganku sampai seluruh tubuhku menggeletar penuh rasa nikmat. <laughs> <clears throat> Apa kabar Mbak Yu? Hmm. Jangan lemes gitu toh. Hmm. Toh kok toh. Sakit ya? Hmm. Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Monggo lo, Mbak Yu lek mau curhat. Saya sendiri migrain nggak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat Boyo aku matung maten. Sawah jadi terbengkalai. Anak eh mahnya sering kambuh, sering nggak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam boes. Walam Mbak Yu, Wis tau Empro to, obat tetes mangga ta probiotik itu. Apa kuwi? Lah ya wis, cepet beli Empro mengatasi berbagai macam penyakit, Bayu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa to? Saya buktinya keluarga sehat karena Empro. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Cukup tes, tes, tes, beres. Ah, anak-anakku semuanya, seperti sudah kita ketahui, golongan kasta yang keempat bernama Sudra. Kaum Sudra ini juga biasa disebut kawula atau hamba. Ada empat macam hamba. Pertama, hamba yang disebut Grihaja. Mereka itu menjadi hamba berkat kelahirannya. Dijelaskan bahwa barang siapa lahir dalam masa penghambaan, dengan sendirinya adalah hamba. Kemudian yang kedua disebut hamba jahirta Mereka itu menjadi hamba akibat penawanan di dalam perang. Jadi mereka itu sama dengan tawanan perang. Selanjutnya yang ketiga disebut hamba batadasa mereka itu menjadi hamba untuk memperoleh makanan. Dan yang terakhir, yang keempat ialah hamba yang disebut danda dasa. Mereka menjadi hamba karena tidak mampu membayar denda. Nah, keempat hamba ini tinggal di dalam rumah majikannya dan wajib menjalankan segala perintahnya. Ada apa, Rakuti? Maaf, Bapak Dang Acarya Siwanata. Hmm? Sepertinya Rakai Pinggala sedang tidur. Serentak para siswa yang sedang duduk bersila mendengarkan penjelasan Bapak Dang Acarya Siwanata menoleh ke arah Rakai Pinggala. Mereka melihat pemuda berbadan tegap itu menelungkupkan wajahnya ke sebuah arca batu. Perlahan-lahan Dang Acarya Siwanata menghampirinya. Uh, Rakai Pinggala? Rakai Pinggala? Uh, uh, uh. Oh, ah, rupanya aku tertidur. Kau tidak bisa berbuat seperti ini. Aku sedang memberikan pelajaran. Mengapa kau malah tidur? Apakah kau merasa ngantuk? Ah, hmm? ya. Aku memang mengantuk sekali. Malam hari adalah waktu untuk tidur. Sedangkan siang hari waktu untuk belajar. Aku tidak bisa tidur semalaman. Dan sekarang aku ngantuk sekali. Kalau kau ngantuk, lebih baik kau tidur di wismamu. Dan jangan mengikuti pelajaran. Aku tidak senang melihat sikap dan kelakuanmu ini, Rakai Pinggala. Perbuatamu dapat dikatakan menghina kepada guru. Dan menghina kewibawaan serta derajat asrama pendidikan ini. Aku tidak bermaksud menghina siapa-siapa. Hmm. Aku hanya mengantuk dan ingin tidur. Bagus. Kalau begitu, pergilah sekarang masuk ke ruangan bilikmu dan tidur. Ah, baik. Memang lebih baik aku tidur. Aku sudah bosan mendengarkan pelajaran seperti ini. Ah, nah, kawan-kawan semua. Mari, siapa yang ingin tidur, ikut bersamaku. Ah, cukup, cukup anak-anak, cukup. Biarkan saja dia. Perbuatannya sangat kurang ajar. Tidak perlu dicontoh. Sekalipun dia berasal dari kasta ksatria, kalian tidak perlu mengikuti jejaknya. Maaf, Bapak. Mengapa Bapak tidak menjatuhkan hukuman kepada Rakai Pinggala? Seharusnya dia dimasukkan ke kandang Wijung. Oh. Iya, oh. perbuatannya seperti perbuatan seekor babi. Hmm. Masukkan saja ke kandang Wijung dia. Saya setuju, Bapak. Supaya dia kapok. Sombongnya bukan main. Ah, cukup anak-anak, cukup. Bukan kalian yang harus memutuskan. Aku pimpinan asrama ini. Akulah yang harus memutuskannya. Sekarang kembali tenang. Mari kita lanjutkan lagi pelajaran. Wajah para siswa nampak tidak puas. Sebenarnya mereka ingin melihat Dang Acarya Siwanata mengambil tindakan tegas atas perbuatan Rakai Pinggala yang sangat kurang ajar. Sementara itu, Rakai Pinggala bergegas melangkah meninggalkan teman-temannya, kemudian mengambil kuda. Sementara teman-temannya belajar, Rakai Pinggala malah enak-enak berkuda di halaman rumput di belakang asrama. Yeah, yeah, ha, yeah. Malam turun perlahan-lahan. Kabut tipis melayang-layang rendah di permukaan Bukit Pangi. Suasana asrama pusat pendidikan calon tanda sunyi senyap. Mendadak muncul sebuah bayangan. Berjalan mengendap menghampiri Wisma Rakuti. Ah, ah Rakuti. Orang sudra itu tidak mau tunduk kepadaku. Aku ingin tahu apa yang diandalkannya. Rakuti, bangun Rakuti. Aku ingin bicara denganmu. Rakuti. Ah, ayo, aku tahu kau belum tidur. Bangun dan temui aku. Cepat Rakuti. Sebelum ku dobrak pintu ini. Bangun, bangun kataku. Ah, bagus. Jadilah orang sudra yang baik yang mau menurut. Kau mabok, rakyat Pinggala. Ya. Lebih baik kau tidur di wismamu. Memang, memang aku senang mabok. Aku senang minum tua sampai mabok. Siapa berani melarang aku? Hah? Kau Rakuti? Kau mau melarang aku? Rakai Pinggala, jangan membuat gara-gara denganku. sombong sekali kau. Kaulah yang sombong. Kau tinggi hati. Mentang-mentang dari golongan kesatria, kau mau berbuat seenaknya kepadaku. Rakuti, bodoh sekali kau ini. Apa kau sudah tidak punya otak? Aku memang berasal dari golongan kesatria. Dan kau wajib menaruh hormat kepadaku. Ayo jongkok, berlutut di hadapanku. Rakai Pinggala, sampai langit di atas Majapahit ini runtuh. Aku tidak akan sudi berlutut di hadapan. Luar biasa. Luar biasa kata-katamu, Rakuti. Maukah kau mengulanginya sekali lagi? Sampai langit di atas Majapahit ini runtuh berkeping-keping. Rakuti tidak sudi tunduk dan berlutut di hadapanmu. Apakah kata-kataku belum jelas? Sekarang kau mau apa, Rakyat Pinggala? Aku memang berasal dari kaum sutra. Tapi bukan berarti kau bisa berbuat seenak perutmu terhadapku. Berdebah! Mulutmu kotor! Kau akan menyesal, Rakuti. Aku tidak perlu menyesal hanya karena berani berkaca pinggang di depan Raki Pinggala. Seorang pemuda berhati busuk, sombong, dan tinggi hati. Babi. Babi kau, Rakuti. Kau itulah yang babi. Kau hanya mengaku-ngaku dari golongan kesatria. Apa katamu? Aku benar-benar berasal dari kasta kesatria. Orang tuaku, saudara-saudaraku, sanak kadangku, semuanya berasal dari kasta kesatria. Kau ingin buktinya? Datanglah ke kota Pajang dan tanyakanlah siapa itu Rakai Pinggala. Mungkin kau benar berasal dari kasta ksatria. Tapi perbuatanmu, kelakuanmu tidak lebih dari kelakuan dan perbuatan seekor binatang. Kasta sutra lebih tinggi dari martabat binatang. Kubunuh kau Rakuti, kubunuh kau. Uh. Ayo Rakuti, mari kita ke lapangan rumput. Mari kita berkelahi. Tidak. Aku tidak sudi berkelahi dengan seekor binatang. Kau pasti hanya pandai menggigit dan mencakar. Ke barat, akan ku seret kau. Akan ku injak-injak mukamu. Akan ku remukkan tulang-tulangmu. Akan ku rontokkan gigimu. Iya. Yeah! <clears throat> Apa kabar Mbak Yu? Hmm. Jangan lemes gitu toh. Hmm. amem kok toh. Sakit ya? Hmm. Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Monggo loh Mbak Yu lek mau curhat. Saya sendiri migrain nggak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat Boyo aku matung-maten. Sawah jadi terbengkalai. Anak eh, mahnya sering kambuh, sering nggak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam boes. Walam Mbak Yu, Wis tau empro to obat tetes mangga ta probiotik itu. Apa kuwi? Lah ya wis, cepet beli empro mengatasi berbagai macam penyakit, Bayu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa to? Saya buktinya keluarga sehat karena empro. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Cukup tes, tes, tes, beres. Ah, ingat Rakuti, kau hanya seorang sudra Kau pantas berlutut di hadapanku. Sampai langit Majapahit runtuh berkeping-keping. Aku tidak sudi berlutut di hadapanmu, Rakai Pinggala. Babi kau! Babi kau, Rakuti! Kaulah yang babi. Kelakuanmu seperti babi. Kau Kubunuh kau! Kubunuh kau! Iya! Tunggu! Tunggu, Rakuti! Tunggu dulu! Ya! Oh, ada apa ini? Hah? Mengapa kalian ribut-ribut? Huh? Lihat saja sendiri temanmu itu rasmi Dia hanya seorang sudra, tapi berani berlagak di depanku. Apa urusannya kalau sampai mulutnya ku buat bocor? Dia sudah berlaku sewenang-wenang kepadaku. Mentang-mentang dia berasal dari golongan kesatria. Aku memang berasal dari golongan kesatria. Aku ingin supaya Rakuti tunduk kepadaku. Semua orang sudra harus tunduk kepada golongan kesatria. Bukankah ini wajar? Tapi lihat Rasemi. Lihatlah temanmu itu. Berani sekali dia berkacak pinggang di depanku. Rakuti, ah. kau harus menaruh hormat kepada Rakai Pinggala. Rasmi, dia sudah terlalu merendahkan derajatku. Aku tersinggung. Derajatmu memang rendah. Kau harus mengakuinya. Harus. Martabatmu memang rendah, Rakuti. Hanya sedikit lebih tinggi dibandingkan binatang. Apa itu orang sudra? Kau sudah cukup merasa beruntung bisa belajar di tempat ini bersamaku. Sebenarnya aku tidak sudi mempunyai teman orang sudra. Rakai Pinggala, kau juga tidak pantas bersikap seperti itu. Sekalipun Rakuti berasal dari kaum sudra, tapi dia sudah menjadi siswa di tempat ini. Dia menjadi sahabat kita. Dia murid resmi di pusat pendidikan ini. Aku tidak peduli. Aku merasa tidak pantas duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan orang sudra. Kalau Rakuti mau berlutut di hadapanku, Aku akan menganggap persoalan ini selesai. Daripada aku berlutut di hadapan murakai Pinggala. Lebih baik tubuhku tergelimpang menjadi mayat. Sudahlah, sudahlah. Hentikan semua ini. Nanti kalau Bapak Dang Acarya Siwanata terbangun dan mendengar kalian ribut-ribut, semua akan menjadi susah. Ayo, kita tidur. Hari sudah malam. Jangan sampai Bapak Dang Acarya Siwanata mendengar peristiwa ini. Kau tidak bisa memerintah aku, Rasemi. Kedudukanmu di masyarakat hanya setingkat lebih tinggi dibandingkan Rakuti. Kalian semuanya di bawahku. Baiklah, Rakai Pinggala. Maafkanlah aku. Aku terima salah. Sekarang sebaiknya kita bubar. Anggap saja persoalan ini selesai sampai di sini. Tidak. Persoalan ini tidak pernah selesai sebelum Rakuti berlutut di hadapan Rakai Pinggala. Hayo, hayo kau orang sudra. Cepat jongkok di hadapanku. Kau tahu bukan bagaimana caranya berlutut di hadapan golongan kesatria? Kau mempunyai orang tua bukan? Hah? Ibumu pasti pernah mengajarimu bagaimana harus berlaku sopan di depan golongan kasta yang lebih tinggi. Kau, orang tuamu, saudara-saudaramu, ibumu, pasti juga dari golongan sutra. Kalian semua harus berlutut di depanku. Rakai Pinggala, Jangan kau sebut-sebut ibuku dalam perkara ini. Mengapa? Hah? Ibumu juga pasti orang sudra. Kalau sekarang ini dia berada di sini, dia pun harus berlutut di hadapanku. Ku peringatkan sekali lagi, Rakai Pinggala. Jangan sebut-sebut ibuku. Aku sangat menghormati beliau. <laughs> Kau boleh mencintai ibumu setengah mati, Rakuti. Kau boleh menghormati ibumu dan mencium telapak kakinya setiap kali bertemu. Tapi karena kau orang sudra, maka ibumu pun pasti mempunyai martabat sudra. Derajat kalian hanya lebih tinggi sedikit dibanding monyet. Rakai Pinggala! Berani sekali kau menghina ibuku. Aku tidak terima. Aku tersinggung. Kubunuh kau Rakai Pinggala. Kubunuh kau sekarang juga. Rakuti, jangan Rakuti. Ya jangan. Jangan Rakuti. Eh, ya jangan, jangan. jangan. Ya Rakuti sangat marah. Wajahnya merah padam dan giginya gemeredu. Matanya memancarkan bola api, seolah-olah ingin menghanguskan Rakai Pinggala dengan lidah-lidahnya. Rakai Pinggala terkejut, tapi Rakuti sama sekali tidak memberi kesempatan. Dia terus memburu. Rakai Pinggala menjadi kalang kabut. Sementara itu lapangan rumput di depan Wisma Rakuti mulai ramai. Para siswa yang kebetulan terbangun mulai berdatangan dan mereka melihat apa yang sedang terjadi. Akuti menarik mundur kakinya dua tindak. Telapak kakinya digosok-gosokkan ke bumi. Kemudian disusul telapak tangan. Itulah Aji Segara Geni. Awas kau orang yang tinggal. Nyawamu di ujung tanduk. Sekali lagi kau berani menghina ibuku. Tubuhmu akan segera digotong dan dikuburkan. Kau mengancam aku? Hah? <laughs> Dasar anak monyet. Kau monyet, ibumu pun monyet. Orang tuamu monyet, saudara-saudaramu semuanya monyet. Kalian keluarga monyet. Cabut kembali kata-katamu, rakyat Pinggala. Sebelum semuanya terlambat. Baik. Akan ku cabut kembali kata-kataku. Kau monyet. Ibumu monyet. Kau berasal dari keluarga monyet. Kau akan menyesal, rakyat Pinggala. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! yeah! Ya. Benturan keras terjadi. Tubuh Rakai Pinggala terpental ke belakang. Tapi pemuda berbadan tegap itu segera bangkit kembali. Hidungnya mengeluarkan darah segar. Dia mencoba tetap berdiri dan melangkah sempoyongan. Akhirnya, Rakai Pinggala jatuh tersungkur di atas lapangan rumput. Rakuti tetap berdiri tegak di tempat semula. Rasmi kelihatan cemas dia segera memburu tubuh Rakai Pinggala yang tergeletak di atas rumput. Pada saat itulah, Dang Acarya Silwanata muncul dari balik bangunan asrama, kemudian siswa-siswanya. Ah, ada apa ini? Hah? Ada apa? Mengapa kalian ribut-ribut? Apakah ada gempa bumi sehingga kalian ribut-ribut? Ah, hmm? Rakuti berkelahi dengan Hah? Rakai Pinggala, Bapak. Ah. Rakuti berhasil merobohkan Rakai Pinggala. Sepertinya dia terluka parah Bapak Dang Acarya Sibalata. Rakuti telah memukul di bagian dadanya. Saya oh. sudah berusaha melerai mereka, hmm? tapi saya gagal, Bapak. Oh. Angger Cakradara, apakah Angger melihat peristiwa ini? Siapa yang bersalah? Ampun, Bapak. Saya baru saja datang. Saya tidur pula sekali. Saya terbangun ketika mendengar ribut-ribut. Saya tidak tahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Angger Merta juga tidak melihatnya. Siapa yang memulai lebih dulu perkalian ini? Ampun Bapak Dang Acarya Siwanata. Saya juga baru saja terbangun. Saya tidak tahu awal kejadian ini. Begitu saya datang, saya melihat mereka sudah berkelahi, Bapak. Oh, ampun, Bapak. Mulut Rakai Pinggala terlalu kotor. Dan mulutmu terlalu lancang, Rakuti. Apa kau sudah merasa menjadi jago? apa yang telah kau lakukan terhadap Rakai Pinggala? Kau ingin membunuhnya? <clears throat> apa kabar, Mbak Yu? Hmm. Jangan lemes gitu, toh. Hmm. Toh kok hamam, toh. Sakit ya? Hmm. Sakit apa, Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain, terus sumpah. Monggo lo, Mbak Yu, lek mau curhat. Saya sendiri migrain gak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat boyok aku matung maten. Sawah jadi terbengkalai. Anak Rumahnya sering kambuh, sering nggak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam boes. Walam Mbak Yu, wis tahu Empro to? Obat tetes manggata probiotik itu. Apa kuwi? Lah ya wis, cepet beli Empro mengatasi berbagai macam penyakit, bayu Yu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa to? Saya buktinya keluarga sehat karena Empro. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Cukup tes, tes, tes, beres. Oh ingin menjadi jagoan di asrama pendidikan ini? Uh, uh, ampun, hmm? Bapak. Hmm? Sebenarnya bukan Rakuti yang bersalah. Rasmi, kau jangan coba-coba membela Rakuti hanya karena dia sahabat baikmu. Ampun, Bapak. Saya tahu mengapa mereka berkelahi. Saya melihat sejak awal. Kau tidak perlu bicara lagi, Rasmi. Minggir. Uh, kembar. Dan kau warak. Iya, ya, Bapak, Bapak dan Acarya Siwanata. Aku tidak senang mempunyai murid besar laga. Merasa sok jago. Rakuti harus dihukum berat pegang lengannya kembar. Ringkus tangan-tangannya, dan kau, Ngir Cakradara, tolong ambilkan rutan di ruangan pribadi saya. Rakuti harus dicambuk dengan rutan seratus kali. Tangan-tangan Rakuti segera diringkus Rakai Kembar dan Rakai Warak mencekal kedua belah lengannya. Dan sementara itu, Dang Acarya Siwanata sudah berdiri menggenggam sebatang rotan. Semua siswa yang berkerumun di tempat itu tak ada yang berani berkata-kata. Mereka menundukkan wajahnya ke lapangan rumput. Demikian pula Rakuti. Nah, lihat anak-anak. Salah seorang temanmu, dia bernama Rakuti berasal dari golongan sudra. Malam ini telah menjadi seorang perang waktra. Perang waktra artinya orang yang suka bermusuhan, suka menentang, dan senang berlaku durhaka. Durhaka kepada guru dan ilmu pengetahuan. Lihatlah, seorang perang waktra akan berhadapan dengan praloda berhadapan dengan ujung cambuk. Yeah. Ah! Ah! Ah! ah. Sakit rakuti, Hah? Apakah kau merasakan sakit luar biasa? Iya, Bapak. Sakit sekali rasanya. A ah, ampun, Bapak. Sebenarnya Rakuti tidak bersalah. Minggir kau Rasemi. Hmm? Oh. Jangan ikut campur. Aku pimpinan asrama ini. Aku guru kalian. Akulah yang akan memutuskan hukuman bagi seorang perang waktra, seorang siswa yang suka menentang, suka bermusuhan dan berlaku durhaka. Nah, Rakuti, kalau kau merasakan sakit karena ujung cambuk yang menggeletar di tubuhmu, maka hatiku lebih sakit. Kau tahu bukan bahwa hatiku lebih sakit? Iya, Bapak. Saya tahu. Saya telah berbuat salah. Tahan rasa sakit ini, Rakuti. Iya! Iya! Eh, ampun, Bapak. Ampun. Uh, berapa kali Bapak dan Acarya Siwanata akan mencambuk Rakuti? Bukankah sudah kukatakan, aku akan mencambuknya seratus kali. Uh, ampun, Bapak. Rakuti bisa mati karenanya. Ampun, Bapak. Rakuti sebenarnya tidak bersalah, Bapak. Kalau kau masih berdiri di situ dan berkata-kata, ujung cambuk ini akan menggeletar di atas kepalamu. Minggir Rasmi. Biarkan aku menyelesaikan hukuman ini. Nah, terimalah Rakuti. Kalau kau dapat menahan rasa sakit karena ujung cambuk ini, mudah-mudahan kelakuanmu akan menjadi baik. Kepala Rakuti terkulai lemas. Tubuhnya akan merosot ke bawah jika kembar dan warak melepaskan pegangannya. Setelah seratus kali ujung cambuk menggeletar, Rakuti pingsan. Para siswa masih berdiam diri, tak ada yang berani berkata-kata. Demikian pula Rasemi. Dang Acarya Siwanata melangkah ke depan, menghampiri Rakuti. Kemudian ujung rotan menunjuk ke wajah Rakuti. Lihatlah anak-anakku. Siswa seperti ini tidak akan bisa menjadi seorang manusia mahabudi. Manusia yang mempunyai budi pekerti luhur Aku tidak menyesal mencambuknya seratus kali. Orang seperti ini hanya akan menjadi perintang kemajuan kita. Janganlah orang seperti ini dibela perkaranya. Siapa yang berani membela perkara orang seperti ini akan ikut terkena kotorannya. Manusia rendah, tak berbudi. Ah, kembar dan kau warak. Ya. Seret Rakuti. Masukkan ke kandang Wijung. Copot seluruh pakaiannya, biarkan dia telanjang. Dia akan dikurung selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan tanpa minum. Baik Bapak Dang Acarya Siwanata. Ayo Warak, kau pegang kakinya. Aku tangannya. Ayo. Jangan dia ditengok. Jangan dihibur hatinya. Biarkan saja dia belajar ilmu babi. Biarkan dia bergaul dengan babi. Aku benar-benar kecewa mempunyai murid seperti Rakuti. Kembar dan Warak menggotong tubuh Rakuti, kemudian memasukkannya ke kandang Wijung. Rakuti meringkuk di sudut ruangan, tubuhnya penuh luka-luka sabetan rotan, dan dia masih dalam keadaan pingsan. Kembar dan Warak segera kembali ke tempat gurunya. Oh, bagaimana keadaan Rakai Pinggala? Sepertinya dia masih belum sadarkan diri, Bapak. Ya. Iya, Bapak. Dia juga masih pingsan. Ada luka memar di bagian dadanya. Sedikit hangus, seperti tersiram bara api. Kalau sampai Rakai Pinggala tidak tertolong lagi, Rakuti akan segera menyusul. Benar-benar memuakkan. Peristiwa yang sangat memuakkan. Aku malu melihat dan mendengar peristiwa seperti ini. Jangan sampai terulang lagi. Ayo Warak, Kembar, kalian semuanya, angkat tubuh Rakyat Pinggala, masukkan ke ruang pribadiku. Biar aku yang akan menanganinya. Eh, ya, kita angkat. Thank <laughs> you. Setelah tiga hari dalam perawatan Dang Acarya Siwanata, Rakai Pinggala mulai sembuh dari luka-lukanya. Dia sudah bisa bangun dan sedikit makan. Dang Acarya Siwanata kelihatan sangat lega dan gembira. Ah. <clears throat> Apa kabar Mbak Yu? Hmm. Jangan lemes gitu toh. Hmm. amem kok toh. Sakit ya? Hmm. Sakit apa Mbak Yu? Sekarang jadi tambah sakit. Sakit telinga ditanyain terus sumpah. Monggo lo Mbak Yu mau curhat. Saya sendiri migrain nggak sembuh-sembuh. Mas Warso sambat Boyo aku matung-maten. Sawah jadi terbengkalai. Anak eh, mahnya sering kambuh, sering nggak masuk sekolah jadinya. Belum lagi mertua yang kena stroke ringan. Walam boes. Walam Mbak Yu. Wis tau Empro to, obat tetes manggata probiotik itu. Apa kuwi? Lah ya wis, cepet beli Empro mengatasi berbagai macam penyakit, Bayu. Masa? Ayo buktikan, cukup tes, tes, tes. Masa to? Saya buktinya keluarga sehat karena Empro. Menambahkan Empro dalam menurutin sesuai anjuran akan membantu suplai nutrisi dan beragam antioksidan alami ke setiap sel tubuh. Dapatkan Empro di Radio Bintang Tenggara, Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi atau di depan kantor Polsek Gambiran. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di 393000. Cukup tes, tes, tes, beres. Bagaimana Angger Raka tinggallah? Nampaknya kau sudah mulai segar kembali. Ah. Keparat Rakuti. Orang sudra itu berani memukulku sampai roboh. Rupanya dia mempunyai simpanan ilmu kanuragan. Oh, jangan khawatir. Rakuti sudah mendapat ganjaran hukuman yang setimpal. Aku sudah mencambuknya seratus kali. Dan sekarang Rakuti meringkuk di kandang Wijung. Aku masih belum puas dan acarya wanata. Aku tidak akan puas sebelum menginjak-injak wajah Rakuti dan mencabuti giginya. Kurang ajar. Berani sekali dia menghinaku. Sudahlah. Persoalannya sudah selesai. Rakuti sudah dihukum berat. Kau harus puas. Huh? Jangan turuti hawa nafsu. Kukira hukuman itu belum cukup berat untuk seorang sudra yang berani menghina kaum kesatria. Kau harus menghukumnya lebih berat lagi dan Acarya Siwanata. Kalau perlu, bunuh saja Rakuti. Tidak bisa begitu, Ngerakai Pinggala. Membunuh orang berat hukumannya. Sudahlah, Rakuti tidak mungkin berani lagi menghina Angger Pinggala. Oh, ya, siapa itu? Ya, masuk. Pintunya tidak dikunci. Pintu ruangan pribadi Dang Acarya Siwanata terkuak perlahan-lahan, dan muncullah beberapa orang siswa. Rasmi melangkah paling depan, diikuti oleh teman-temannya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.